19 ikhfa itu. Ikhfa ya. Nah, ada di halaman 19. Ikhfa ialah menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dibaca antara n dengan berbu dengan bunyi huruf yang ada di hadapannya. Tetapi pada umumnya berbunyi NG, jadi ang gitu ya. Tapi ang ini juga nanti ada ketentuannya. Tidak ang banget ya kita. Gitu. Itu ikhfa di halaman 19. saya lihat ya. Ada berapa huruf ikhfa? Ada 15. Tuh ada kan? Ada sa. Ya. Kalau, kalau menurut buku Nah, sod, ral, ya kan? Sod, ral, ha, kaf, jim, shin, kof, sin, dal, po, zai, fa, ta, do, dan zo. Tuh, beda tuh. Ada do, ada zo. Ya beda pastinya. <laughs> Tapi kadang-kadang kita baca saat membunyikan suka menyamakan. Nah, jangan. Ya. Berbeda itu antara bo dengan zo. Ya iyalah itu. untuk Ya iya. Bo itu asalnya dari sod, di sod dititikin. Kalau zo dari po, zo. Ya agak agak sedikit rapuh sedikit. ZHO kan kalau dilatenkan. Kalau bot itu DHO. Gitu. Tetapi memang uh, mempelajari itu agak sedikit sulit kalau pakai Latin. Kalau hanya membaca sendiri. Kayak kemarin ya ada bapak dari Cililitan. Ya pari di dekat rumah saya imam, imam sholat saya teh bacanya kol-kolahnya masa begini gimana Pak Kul wallahu ahada Allahu somada kok ada da'nya? ya enggak lah Bapak terus Hmm, dilihatin bukunya. Di, di, di, di bukunya memang ada A-nya. Gitu. Padahal jadi E. Kul huwallahu ahad. Gitu. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufan ahad gitu. bukan ahada gitu. kalau kalah akbar nah yang bertasdid watab watab bukan wataba tapi ya kalau kof iya hak hak hakko tapi bukan hakka hakko gitu ya bisa dilihat kembali nih yang sudah memiliki software di komputernya dibuka. Mohon maaf juga ada beberapa, wah saya sudah siap komputernya tapi belum diinstal, install ulang dulu ya. Fontnya, nggak diinstal dari dasar tapi tinggal ditambah uh, hurufnya aja, huruf Arab. Sama satu program untuk bisa mengaplikasi program-program saya. Jadi ikhfa, tuh saya sudah pakai komputer nih mulai ya. Jadi gabung Fahri saya makan kayak komputernya. Ya udah di buku juga sama ya. Sama juga saya ambil dari buku ini juga. Cuma kan ini lebih mudah. Di halaman 19 ikhfa ikhfa ialah menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin. Dibaca n dengan bunyi huruf yang ada di hadapannya. Tapi ada samar gitu loh tetapi pada umumnya berbunyi eng. Huruf ikhfa sesuai dengan buku, ini ada huruf sama 15, cuman urutannya aja. Kalau di buku di halaman 19, sod, sod, ya, ral, sa, kaf, jim, shin, kof, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, zo. Ah, banyak kehafal. Ah, dihafal coba ya. Atau kalau di nazomnya, Sifda kam jada sahsun qad sama Dum taiba zid kong ba' zalima itu ba' zalima itu ini kalau habis suka ingat umi ya Umi. Abi itu ayah itu manggil ibu bendanya itu Umi. Ya Masya Allah. Putra kesayangannya satu-satunya. Mhm. <laughs> Iya. Umi. Saya juga banyak belajar, banyak tahu tuh dari Umi ya. Kalau saya manggilnya bukan Umi. Nek itu Eyang ya, Eyang. Masya Allah telah tiada tapi ilmumu uh, dititipkan. Saya belajar kemana kemari yang saya ajarkan justru yang dapat dari Eyang dulu ya waktu kecil sebesar mukti. Semoga Allah memaafkannya segala kesalahan, dosa-dosanya, dan diampuni segala kehilapnya Diterima segala amal baiknya ya. Menyadari betul ilmu itu betul ya. Ilmu itu tidak perlu banyak, yang penting bermanfaat. Banyak kan relatif ya. Wa itu minal ilmi ila qalila. Karena di, di atas ilmu kita ada ada ilmu lain lebih pintar lagi gitu ya. Kita berharap kepada Allah ilmu diberikan ilmu yang bermanfaat. Gitu. Banyak juga nggak apa-apa ya Allah, gitu kan? Kita diberi harta itu yang penting apa? Berkah. Nggak apa cukup juga, gitu berlimang di mana-mana hartanya tapi tidak bisa menikmati. Makan ini nggak boleh, itu nggak boleh kan ada juga seperti itu. Kita mau apa-apa yang penting diberikan keberkahan gitu ya. Pas-pasan aja ya pas butuh ada gitu. Wah, Pak wah Itu makanya orang anak muda juga. Gitu. Ya, lahir kita penuh kebahagiaan, disayang, ya, hidup bahagia. Ah, kemudian de dewasa kaya raya itu ya. Meninggalnya masuk surga. Ya itu mengharapkan kan seperti itu. Surga dalam artian kebahagiaan kan. Itulah sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wakilnya ada benar. Kita tidak boleh berdoa itu hanya untuk dunia saja. Akhiratnya dilupakan. Begitu juga. Hanya untuk akhirat dunianya dilupakan. Harus ada keseimbangan. Nah, tentang ikhfa ini kalau di taklim kita tuh ya, dari komputer ada kelihatan. Huruf ikhfa ada 15. Tuh, mulai dari tasa itu. ngapain ini lebih cepat, lebih cepat ya ketimbang yang dari buku. Dari buku juga bisa juga. Tasa dal zal zaijim sin shin shod bod to zo fa ko ka. Tuh. Eh, coba diulang lagi ya nih. Tuh di, diulang lagi. Saya balikin warnanya. Tasa dal zal Zai, zai jim, sin shin, sod bad sod, ah, jadi mati kan? Sad Bad, Sad Bad, Pa za, ah, Pa za, fa, ko, kaf, kaf, ya huruf aslinya itu untuk persamaan huruf asli antara Indonesia dan uh, Arabnya bisa dilihat di halaman 9 di buku ini ya. Ada itu Sod S H O ya. Dot D D L O do to T H O zo Z H O itu ya. Baik. Kita lihat ke contoh. Jadi tolong dicatat bahwa ifa tulisan dan bacaan berbeda. Ditulisnya ada unsur n-nya, dibacanya n nya jadi eng. Gitu. Ya, itu ikhfa. Kalau idhar tulisan dan bacaan sama kan? Dalam ditulis Latin, ditulis Latin n nya tetap sama. Uh, eh, idgom tulisan dan bacaan juga berbeda. Ditulisnya ada unsur n nya kalau dilatenkan kan? Tulisan Latin nih maksudnya. Kalau dibacanya n nya hilang, melebur pada huruf sesudahnya. Disertai ditahan kalau idgom digunakan. Kalau ikhlas nanti M-nya berubah menjadi M. Disertai dengan kurnah dan ikhfa. Itu iklab itu yang kadang-kadang kurang ngeh. Jadi membaca kurnah, membaca iklab itu disertai dengan ada dengung, ada kurnah dan ya, ada dengung, ada dengung, ada gunahnya. Itu ada ada ikhfanya di situ, ada samarnya. Kadang-kadang kalau di kampung kita diajarin dulu mimba dilengkap sempurna. Kadang-kadang nah, enggak ada samar sedikit mim ada gundah sedikit gitu mim ba'di baik kita lihat contoh hurufnya contoh huruf ikhfa ada ya Bu ya, Yayu ada alhamdulillah sehat Ibu ya Pak Karim hmm, Bu ini udah lama nih Pak Syafi'i kemarin dapat salam saya lupa menyampaikan ketemu ya dari Pak Harumain Haramain udah sudah pinter ya, udah jadi master tajwid, udah di mana-mana. Alhamdulillah. Pak Syafi'i juga jadi asisten di Depok kan? Alhamdulillah. Tuh, an. An kan? Ada nun mati kan? An. Tuh, nun mati kan? Nah, nun mati ini tuh. Ya, ketemu sad jadi an gitu. An an ditahan memang ada tahanannya, ada madnya. An eh, salatihim. Kalau idhar nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada tahanannya, nggak ada madnya. In huwa min ilmin min ghillin min ghillin <laughs> jangan in in huwa jangan in huwa Tuh, eh, itu idhar ya Bu Tuti dirancol buat Bu Tuti di SMP 211 juga Bu Agus nih Salam buat Bu Ani ya. Oh, eh, Masya Allah. Bu Ani sering dengerin juga katanya kata Bu Agus. Ya lah. Yang sabar ya hidup itu ya. <laughs> Mencari pahala itu memang Masya Allah. Kalau kita masih punya orang tua, itu pahalanya Masya Allah. Kan kata Nabi begitu. Rugi orang kalau masih memiliki ayah dan bundanya, kemudian dia tidak masuk surga karena ayah dan ibunya itu. Allah Rabbi ya. Tapi godaannya memang Allah Akbar. Sepuh itu kalau sudah sepuh gitu ya. E, sifatnya kan kembali ke kecil lagi. Kita juga begitu nanti. Kan Quran di Qurannya begitu. Pikirannya ke kecil lagi, rambut kita berubah, nah <laughs> seperti itu. Ya. Nah anak kita harus sabar. Kitanya sabar, mantunya nggak sabar. Mantunya sabar, anaknya nggak sabar. Ini Allah Rabbi. Ujian. Itu. Ah, tuh ya. Ikhfa itu memang dibagi tiga ya. Ada yang akrob, Nanti e, di buku tajwid kedua ya ada di sana tentang ikhfa lebih lengkap. Ada yang akrob, kalau nun mati atau tanwinnya ketemu ta, to, atau dal. Ya, itu akrob. Akrob itu deket. Jadi bunyi engnya nggak banget-banget, masih ada unsur n-nya lebih masih masih pipi 50 lah gitu ya. N-nya masih ada. Ya. Ada yang ab ab abad jauh. Jadi jauh bunyi n-nya sudah tenggelam ke eng gitu kan. Itu kalau ketemu nun mati atau tanwinnya ketemu kaf atau kof. Ada juga yang pertengahan, ausat. Jadi kan huruf ikhfa itu 15. Ya 3 ditambah 2 kan 5. Nah berarti 15 dikurangi 5. Ausat pertengahan itu ya 10 kan. Mana? Ya selain yang 5 itu. Habis, nah, sa ya. Sa, jim, zal, zai, Sin, Shin, Sod, bod, Zo, Fa. Itu itu yang ausat, pertengahan. Antara antara N dan engnya itu Ya. Ah, oh, susah. Ya udah, cara menurut buku Mas'ud Safi aja buku wajib pertama. Menurut wajib, buku wajib pertama mah lebih mudah. Nah, ada yang bunyi Eng. Nah, itu kalau ketemu kaf dan kof. Itu di halaman 21 ya. Tuh, ketemu kaf dan kof. Ada yang bunyi eng, tapi ada M-nya. Kalau ketemu fa di halaman 21 tuh. Ada ya, pertengahan di tengah tuh. Nah, yang sebelah kiri, yang di halaman 20-nya, itu ada unsur M-nya. Itu, mana? An, nah ini yang kita baca bacaan, Enggak ang, enggak ang banget. An, an, solatihim, an, solatihim. Itu, dan mati ketemu sot ya. Ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena nun mati ketemu sod. Itu. Iya. Kemudian mazalladzi. Ma, man, man. Kan asalnya ada n-nya itu nun mati, nun mati ada n-nya. Mazalladzi. Kenapa ikhfa? Karena nun mati ketemu zal. Nah, akrob, ausat atau abad. Ya ausat lah. Kan bukan tato dal. Bukan tato dal, tato dal. Ta, To, Dal. Bukan kap atau Kof. Nah, ya berarti Ausat. Ah, nggak ngerti lah. Pokoknya samar. Ya udah, nggak apa-apalah. Nggak ngerti akrob, akrob, Ausat. Ah, pusing. Nah, ya sudah. Yang cari yang mudah aja. Pokoknya dibacanya samar, tapi samarnya nggak banget-banget amat gitu ya. Nah, nah, tuh. Nah, zalladhi. Kalau tadi anslatin tuh lihat. Ya kan merah tuh. Tak merahin di komputernya tuh. Nun mati ketemu sod. Sodnya biru ya. Al-Solatihim. Mana orang buku saya hitam? Ya kan di buku, bukunya merahin. Nun matinya merahin, soalnya dihijauin tuh. Al-Solatihim. Kemudian tuh, ya. Nun matinya merahin. Mandala di. Nun mati ketemu dalnya biruin. Mang. Tuh. Eh, ditulisnya kan ada unsur nun matinya ditulisnya. Dibacanya unsur nun, nun matinya samar. Ya. Ini nggak hilang ya. Samar. Men... Dari kejauhan. Tati Bu Hartono apa Bu Agus ya. Gitu. Uh, nggak nggak jelas. Itu ini Ini ya. Hmm. Oh iya. Oh kayaknya Bu Hartono. Tapi Bu Hartono di Purwakarta. Oh iya. Ini iya. Oh iya. buahnya ini Purwokerto, oh, ya. Iya, yang adanya bundanya. Iya, mahal dan lezi. Kenapa? Betabri. Oh, Ifa. Kenapa Ifa? Karena non mati ketemu zal. Waduh, gitu. mudah ternyata belajar kan tuh. Non matinya merah, zalnya biru. Mau dong yang berwarna. Makanya datang ke mereka ke mana? Ke rumah yatim Sabtu Minggu. Kalau mau ketemu saya dari mulai jam 1 ke atas itu. Ya, kalau mau belajar banyak baca dari jam 9 datangnya. Enak kok ya. Ada Albi, ada Ibu Homsa gitu. Itu Abi ini alumni Gontor, belajar bahasa Arab hari ini ya. Tuh, mang Malalazi. Itu ya. Bagaimana dengan yang ini? Min, min, min, min syajarin. Tuh. Min syajarin. Kan ada unsur nun matinya kan? Nah, dibacanya min tapi ke shin. Kan ini yang masih pertengahan. Min ditahan ya intinya ya. Kalau idhar dilepas in huwa min il min min rilin. Untuk belajar nggak apa-apa dihentak untuk belajar. Tapi setelah bagus profesional hentakan tidak boleh ada. In huwa min ilmin itu kan idhar ya. Nah, kalau ifa justru ditahan min min syajarin itu kawan saya ya ustaz kita Pak Yusuf Mansur kan ada sedikit unsur ikhfa itu ya beliau kalau ceramah kan enak tuh Nih, ya Pak Yusuf sehat aduh udah lama nih nggak kunjung ya di wisata hati Bogor juga ya ustaz kita ya Pak Deni aduh tetap berjalan ya di Bogor ya alhamdulillah terus saya satu hampir satu tahun di Bogor terus ke Depok ya me, apa, ah, melebarkan sayap. Nanti besok Selasa kita juga ada di Blok A, Blok M ya, tidak jauh dari Blok M. Jam 10. Nih Bu Evi, tolong telepon rumahnya kalau boleh. Biar nanti jemaah yang datang kalau nyasar bisa tanya kan. Gitu. syajarin. Nah, hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu shin. Jelas kan? Kalau di komputer tuh. Di buku juga jelas Pak Ari. Nunnya aja kata One dimerahin. Iya Nek. One nih. Iya di Padang ibu tuh One. Hmm, ibu Wan. <laughs> ibu satu. One. Ya ibu ya. Nun mati tuh ketemu Shin. Ini ibu Didin. Ibu Didin ya. Gitu. Ini syajarin tuh. Nun mati ketemu Shin. Ya. Jelas kan? Bu Lisa? Jelas orang di komputernya udah dikopiin sama Mas Irfan tinggal kamtasianya dipasang lagi, kemarin error. Tuh, nun mati ketemu shin. Hukumnya? Ikhfa, Pak Ari. Kenapa? Karena nun mati ketemu shin, Pak Ari. Oh, bacanya gimana? Mia, mia, syajarin. Hukumnya? Ikhfa, dibacanya ditahan sedikit. Samar, dengung, ikhfa ya. Mia, syajarin. Atau, fal yanzur. Ini juga sama. Tuh, gitu. merah dan matinya kan? Ketemu ro. Fal, fal. Itu hukum lam mati nanti idhar. Fal yanzur. dan mati ketemu ro. Fal yanzur. Kata Pak Hartono, eh, walaupun saya nggak belajar sama Pak Ari, saya juga bisa. Orang sebelah saya ngajarin tiap malam. Kalau dia belajar, saya <laughs> ikutin Alhamdulillah. <laughs> Fal yanzur. Iya kayak Pak Karim. Wah itu mah dulu dari kecil atau belajar. Itu ini ya Pak Karim ini ya. Pak Ibrahim Karim. Ini belajar. Ini kan di waktu kecil enak dulu ya. Fal yang Tapi umumnya kita tahu tahu tajwid itu idhar, ikhfa, idgham, iklab. Yang lain-lainnya kita kadang-kadang bisa baca tapi nggak ngeh gitu kan. Kayak mad wajib mutasil, mad jaib mutasil, mad arif sukun, mad lajib musakol kalimi, mad lajib marfimus, banyak kan istilah-istilah itu. Kita bisa. Tapi untuk menyampaikan ini jadi apa? Ah, dari sononya. Itu kan dulu begitu. Nah, sekarang kita pelajari dulu lagi ya. Itu bernostalgia lagi. Dan mati ketemu sok Hukumnya ikhfa. Kenapa? Tuh otak utekan otak utekan Ngut-ngutan tuh ya. Kalau yang sudah pernah hadir ke talim, mm, namanya dut-dutan, klip-klip-klip, klap-klip gitu, paham. Tuh, tangan saya main. Tuh, Nun mati ketemu zok. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu zok. Bacanya samar. Fal yang zur. Ikhfanya abad, ausat, apa akrob. Oh, pertengahan, ausat, karena yang akrob kalau ketemu tak, to, dan dal. Yang abad kalau ketemu kaf dan kof. Jelas kan? Bagaimana dengan yang ini? Indallah. Ya, indallah itu di halaman di buku masih ada kan? Di buku juga ada yang tengah tuh. Indallah. Nun mati dengan huruf ihfa bertemu di satu kalimat. Itu judulnya ada kan bukunya? Sama, ini komputer juga ngambil dari buku. And indallah. Tuh. Hukumnya Ikhfa pari Kenapa itu Karena mati ketemu dal. Te, mati ketemu dal. Gimana bacanya? In, in, in, dallah. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena mati ketemu dal. Apa bedanya dengan idhar? Idhar dibacanya jelas tanpa ditahan. Sedangkan ikhfa dibacanya menjadi samar, samar-samar, disertai ditahan. In, in, gitu. Jangan indah Allah, jangan. Indah Allah, jangan juga. Jangan eng, terlalu eng. Jangan eng juga jangan. Sedang-sedang saja. Kan sesuatu hal yang dicintai oleh Nabi itu lah pertengahan. Ih, ini mah baik-baik sama sekali. Jahat-jahat sedang-sedang aja ya. Maksudnya hari ini sholat terus, ibadah terus. Eh besoknya enggak ini ya. Jadi segala sesuatu itu yang sedang-sedang aja. Terlalu takut juga jangan, terlalu berani juga jangan. Sedang-sedang aja. Beraninya penuh perhitungan. Karena ada orang yang berani tanpa perhitungan itu ya, mengambil resiko. Indallah hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan dal. Akrob, osab, apa awad? Oh, oh akrob bari. Nun mati ketemu dal kan? Oke. Bagaimana dengan yang ini? Man, man, suro. Man, man ada M-nya kan? Dibacanya jadi man, man, suro. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan sa' Nun mati bertemu dengan sa. Man mansuro. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan sa. Nan mansuro. Mudah? Mudah. Kemudian di halaman 20 tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hanya satu macam. Ialah tanwin di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Tolong digarisbawahi, dikasih catatan juga. Uh, ikhfa itu tidak seperti idgom. Oh iyalah tuh, idgom ditahan, ikhfa sama ditahan. Idgom melebur, ada disertai dengung kalau idgom diguna Bi, biguna atau guna sama diguna Nah, ketemu yanmu. ikhfa juga ditahan, ada dengungnya. Tapi esensi yang harus dibedakan, kalau saat idgom non mati, non mati ketemu wow atau ya satu kata, satu kalimat, satu rangkaian tidak dibaca idgom, jadi idhar mutlak. Sedangkan ikhfa enggak begitu. Mau satu kalimat, mau satu kata, mau tidak satu kata, mau tidak satu kalimat, mau tidak satu rangkaian, tetap ikhfa terjadi. Begitu. Kenapa Pak Hari tadi ada bilang kata, kalimat, bingung saya mah. Ya, ini eh, falyanzur, lihat di halaman 20 yang tengah itu. Falyanzur, itu dalam versi bahasa Indonesia kan kata. Tapi dalam bahasa Arab itu kalimat begitu ya, satu kata atau kalimat. Oh bingung, makanya datang ke talim belajar bahasa Arab ya, Sabtu, eh Minggu, Minggu hari ini, Ahad. Ada Abi, ya, itu cukup. Dari alumni Gontor bahasa Arabnya ya Alhamdulillah lah ya, Masya Allah gitu. Ada Samsudin, asisten, tuh bahasa Arabnya, masya Allah ya, kita perlahan. Jadi bahasa Arab kita bukan bahasa Arab yang seperti orang yang ke pergi ke Umul Kuro atau ke Al-Azhar bukan seperti itu. Kita pengen seperti itu tapi kita hanya berbahasa Arab ini jangan sampai kita mengaku muslim muslimah tapi nggak pernah belajar bahasa Arab. nggak ngerti apa itu fiil, apa itu isim, apa itu huruf, apa itu mubtada, apa itu khobar gitu. Minimal kalaupun lupa lagi kita sudah belajar. Karena kan bahasa Quran bahasa Arab. Nah, di surga juga bahasa Arab. Oh gimana dong saya nggak bisa bahasa Arab kan? Nggak bisa masuk surga. Itu mah urusan Allah gitu ya. Hmm, sama aja ketika lahir kan tiba-tiba kita bisa bahasa itu urusan Allah. Tapi ya bahasa surga bahasa bahasa Arab. Ada hadisnya ya. Itu. Nah, Qawma solihin hukumnya ikhfa. Kenapa itu? Tanwin ketemu sod. Nah, mungkin lah kalau tanwin bertemu satu kata kan? Satu kalimat. Ingat ya. Kata di sini kalimat. Ya. Kalimat kalimat itu kata dalam bahasa Indonesia. Itu. Kalau gitu kumpulan kata-kata dalam bahasa Indonesia kan kalimat. Kalau bahasa Arab kumpulan kalimat-kalimat apa? Jumlah. Nah, ada jumlah itulah jumlah mufidah. Nanti ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il pekerjaan, fa'il pelakunya dan nanti ada maf'ul bihnya. Mubtada harus isim, isimnya yang ma'rifah. Ada juga nanti mubtada ya, itu al ada mubtada harus ada khobar. Itu ya. Kalau diawali oleh fiil, fi'liyah gitu. Ya, dan khobar itu harus nakiroh, mubtada harus ma'rifah. Ah bingung. Nah ini ini rangsangan aja. Kita harus belajar dikit-dikit ya. Gitu. Dikit-dikit aja. Kan saya sering bilang di Jakarta mah enggak aneh. Mau cari orang yang paling kaya di dunia kan ada di, di Indonesia ya, nomor empat, atau nomor tiga. Mau cari yang paling miskin di Indonesia juga, di dunia mungkin di Indonesia ya mungkin gitu ya. Cari yang paling pinter di Indonesia banyak, profesor, dokter sampai gelarnya ngerembet sampai habis tuh namanya ya. Bagus itu semangat belajar. Mencari paling orang yang bodoh juga, maaf, yang paling gak bisa juga gitu kan. Itu di Jakarta banyak gitu. Nah, kita berkiprah masing-masing. Pak Kue Sihab ke atas, orang pintar, dia ahli tafsir di Asia Tenggara. Ada yang di level tengah, level bawah, ya saya mainnya di level bawah gitu. Ibu dan bapak yang kesulitan, sudah 60, 70, saya nggak bisa baca. Itu yang saya cari, cari itu garapan saya. Oh saya mah udah pintar tajwid mah, udah pintar baca. Itulah rekan saya. Mari kita bersama memberantas buta huruf Al-Quran. Gitu ya. Itu. Masing-masing punya kiprahnya, masing-masing punya peranan. Kita nggak usah rendah diri, ya rendah hati harus. Kita nggak usah takut untuk menyampaikan sesuatu masalah yang kita tahu. Maka oleh sebab itu, siapapun di antara muslim dan muslimah kita semuanya berhak menjadi mubalik untuk menyampaikan. Dalam arti, balaghu anni walau ayat. Sampaikan walau bisanya satu ayat. Oh saya tahu ah, hukum ini haram, karena dalilnya ini itu tahu ini halal karena haram itu bayin harum itu bayin ya, jelas itu ya yang subhat ditinggalkan gitu ya kalau pk yang lain ya biar biar jangan belajar tajwid melulu tajwid mah kan rambu-rambu lalu lintas kalau sudah bisa rambu lalu lintas jangan belajar rambu-rambu melulu bawa mobil nah baca Quran yang banyak yang terpenting Makanya kalaupun sudah belajar, saya sudah belajar tajwid tapi nggak mudeng-mudeng, baca aja. Banyak baca, banyak baca, lama-lama juga lancar. Kan ala bisa karena biasa. Nah, setiap setiap selesai sholat baca Quran, kalau seandainya kita ragu, ya Allah, bacaan saya ini masih jelek banget. Belajar mah terus ke sana kemari. Ya Allah, kalau salah tolong diampuni karena kebodohan saya, saya tengah belajar. Kalau seandainya benar, Mudah-mudahan pahalanya untuk ayah ibu kami, untuk guru-guru kami. Nah, seperti itu. Kalau ilmu yang bermanfaat kan ngalir. Iya, bahwa seseorang tidak bisa menolong amal orang yang lain kan ada sekarang seperti itu. Tapi tiga hal itu kan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat dan sodakoh ya. Walaupun kita sudah tiada tapi bangunan kita, pesantren kita yang pernah kita bangun, masjid kita, atau jembatan atau apa yang kita bangun selama bangunan itu ada selama itu pahalanya oh kan pesantrennya udah diganti sekarang mau jadi modern walaupun tapi kan perjalanannya menjadi mewah itu kan pesantren jadi bagus itu atau apapun atau masjid yang bagus kan dari, dari pelantara kita kita dulu gitu ya gak akan ada yang besar nah, sebelum ada yang kecil gitu ya jelas ya kauman solihin hukumnya ih ikhfa. Kenapa? Karena fathah tayan ketemu sod atau tanwin ketemu sod. Bagaimana dengan yang ini? Ma'an, ma'an kan? Kalau ini kan jadi ma'a, itu dua kaya, itu jadi madiwad kalau dihentikan. Kalau disambung ikhfa, ikhfa ma'a sajaja. Dua patah dibaca satu jika dihentikan mad liwat. Hukumnya apa? Ikhfa. Kenapa? Karena patah lain ketemu sa. ke merah ketemu biru. jelaskan Cepetin ya. Ini batunya. Enggak saya bawa charger ini. Sa, e, patah lain ketemu sa. Kauman, kauman ya. Kauman jadi kauman. Halaman dua puluh ya, paling bawah. Kauman polin ini juga ikhfa. Kenapa? Karena tanwin ketemu tok. Jelas kan? Tuh. Karena merah, merah, Pak Irwanto ketemu biru. Gitu. Karena patah tain ketemu tok. Jadi ikhfa dibacanya qauman tarin. Tarin, jangan tokoin. Tarin. Jadi madari disukun. Ini nah, ini halaman 21 paling atas ya. Ibu ya yuk Tuh. Min Kan min, nun matinya merah deh ketemu kopnya biru. Nah ini kalau nun mati ketemu kaf dan kop umumnya banget. Min kobel tetap ditahan. Ini yang abad. Nun mati ketemu kof. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu kof. Bacanya. min min kobel. Ingat. idharkah idgom ifa ikhfa, iklab. Itu adalah pertemuan ada nun matinya enggak? Kalau ada nun matinya ketemu huruf apa? Kalau nggak ada nun matinya, ada tanwinnya aja. Ada nggak? Kalau kalau ada tanwinnya ketemu huruf apa? Tanwin itu apa? Dilihat lagi nanti di halaman uh, eh, 15 ya. Di halaman 15 paling atas ada patah dua, kasur dua, domah dua itu tanwin. Gitu. Jadi esensi pelajaran kita ini mencari nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf apa. Beda nanti dengan lafad Allah. Lafad Allah dibaca tipis dan tebal bukan hurufnya. Tapi barisnya apa sebelum lafad Allah alif lam komariah ya, samsiah ya. esensinya adalah setelah alif lam itu ketemu huruf apa. Nah, gitu. Ada huruf, ada baris yang menentukan itu ya nanti. Bingung lah. Ya udah datanglah kapan-kapan saya yatim ya, ke rumah yatim atau ke tempat-tempat di mana kami taklim. Biar pakai komputer, pakai infokus ya, lebih jelas. Tuh, min bin ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena nun mati ketemu kaf. Dibacanya gimana? min kita kitabin. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu dengan kaf. Karena nun mati ketemu kaf. Ya, nun mati bertemu kaf. Min kita bin Kau dihentikan min kitab. Bagaimana dengan min kuah? Sama, ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu kaf Min kuah. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Tuh, karena nun mati ketemu kof. Ini, nun mati ketemu kof. Nun mati ketemu kof. Mil kuwah. Ikhwanya yang abad, yang banget ongnya. Bagaimana dengan yang ini? Minkum. Minkum juga ikhfa. Abad. Kenapa? Karena nun mati ketemu kaf. Bacanya. milkum. Mil. Nun mati ketemu kaf. Mil. milkum. Nun mati ketemu kaf. Minkum ditahan. Kutubu, kutubu kaimah. Ini, ini domah tain tuh. Domah tain ketemu kof. Ini bukan hurufnya, tapi tanwinnya. Tuh domah dua ketemu kof, ketemu huruf kof. Ini harus esensi pertemuan-pertemuannya siapa dengan siapa, apa dengan apa. Itu harus jelas. Kalau nggak jelas, susah untuk menjadi eh, teliti betul tentang tajwid. Nah, kalau ketemu fa, ada unsur M-nya. Tuh ya, di halaman 21 yang tengah. Bila nun mati atau tanwin bertemu dengan fa, bunyinya berubah menjadi mmm. Akan tetapi mulutnya tidak tertutup rapat, masih ada udara yang keluar seperti saat kita bilang ember, tapi kita lagi bidang ember. Enggak ember, ember itu mahar tono Ember, ember. Ming. Bukan Hartono ember ya, suka biasa iseng kan ember, eh, Tahu nggak arti apa ya? Ada-ada aja ya sekarang bahasa gaul. <laughs> Ming. Kenapa bilang-bilang ember itu yang bilang ember, tapi kita lagi su lagi bindeng ember gitulah. Ming itu persamaannya ya. Eh, kis dikiaskan. Kias itu dipersonifikasi disamakan gitu ya. Ming Nun mati ketemu fa. Min fitnah. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu fa. Uh, ada unsur M-nya. Min fit, fit. Jadi hamas. Min fitnah. Tak marbutoh jadi hak karena dihentikan. kau Qawman fa. fa fasiqin. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena patah tain atau tanwin, bisa dibilang patah tain atau tanwin ketemu fa. Qauman fasiqin. Kemudian nun mati ketemu fa. Hukumnya ifa Kenapa? Karena nun mati ketemu fa bertemu satu kata. Satu kata tidak satu kata sama aja. Kata kalimat ya dalam bahasa Arabnya. Meng eh, nun mati ketemu fa. Mufakin Hukumnya ifa kan nun mati ketemu fa. Pak Ari kalau kalimat dengan kalamullah apa bedanya? Kalamullah itulah jumlah itu. Kalam kalamullah itu kalimat dalam bahasa Indonesia kan? Bismillahirrahmanirrahim itu kalamullah gitu kan. Itu. Ya, lalu kalau kita bola roy bapi hudal muttaqin itu kalam gitu ya. Ah, menarik sekali lah belajar ya walaupun kadang-kadang susah. Hmm, apa-apa. Situ dulu ya. Ini batunya juga habis nih. Komputernya. <clears throat> InsyaAllah ada saran, ada kritik, ada masukan. Jangan sungkan ya untuk perbaikan program kita. Karena saya sadar dari awal bagusnya program kita ini karena kita kita bersama gitu ya. Tanpa ada dari ibu, apalah artinya? Oh, bapak enggak? Ya bapak juga sama ya. Semua punya andil. Gitu eh, karena saya sadar bahwa acara ini dari dari pendengar oleh pendengar untuk pendengar. Ya, biar bisa bermakna acara ini, jadi harus sesuai dengan apa yang ibu dan bapak harapkan. Jadi jangan sungkan-sungkan beri masukan pada kami. Oh Pak Ari, ngajarnya kalau begitu mah jelek Pak Ari. Ya, bagusnya mah begini, begini, begini. Silahkan ya. Saya mah tidak pernah marah. Cuman kadang-kadang kalau mengungkapkan kayak dulu saya emang gak perlu tafsirnya, tafsirnya aja loh, ya saya sampaikan. Ternyata kata ibu bukan itu tadi maksudnya. Ya gini nih ya gitu kan. Jadi saya paham juga gitu ya. Ya sama-sama eh, ya itulah namanya juga kan bahasa SMS ya. Kalau bahasa SMS makanya kalau ada sesuatu sebaiknya sih disampaikan ya. Masukkan tuh paling tidak si hello telepon gitu, telepon gitu. Ya. Tapi tidak apa-apalah ya. Uh, karena biasanya ada pertengkaran, ada perselisihan di antara kita dengan keluarga dengan apa. Itu dari, dari bahasa SMS itu seringkali loh. Dari surat-surat selebaran kertas kecil menjadi sesuatu yang salah salah tanggap biasanya ya. Itu makanya Eh, sebaiknya silaturahmi sesekali ya datang dengan SMS melulu. <laughs> Ibu dan Bapak semuanya terima kasih ya. Terima kasih juga atas doanya. Dua pekan saya sakit sekarang Alhamdulillah ya sudah sehat kembali. Bisa menemani Ibu dan Bapak semuanya. Berkat doa semuanya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Semoga Ibu dan Bapak yang tengah sakit juga diberikan kesabaran, tabah. Dan sabar apa yang menimpa kita itu sebagai penebus dosa-dosa kita. Yakin itu doa. hadisnya sahih ya. Kan kita harus bicara mana Qur'annya, mana hadisnya. Hadisnya sahih. Kalau nggak percaya nanti saya carikan hadisnya ya. Dari Bukhari Muslim ada. Orang yang sabar, menerima kepayahan, kesulitan. Semuanya itu ada ada balasannya. Kenapa kita harus sabar? Kenapa Nabi dilempar mukanya sampai berdarah-darah tetap sabar aja bahkan ngedoain? <laughs> Coba. Karena tahu Nabi. Karena kita harus tahu bahwa, bahwa pahala orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Kalau begitu sabar, kapan batasnya? Batasnya sampai kita mati, meninggal, atau sampai kita tidak sabar. Kadang-kadang kan kita nggak sabar, sabar dong, sabar. <laughs> Tapi susah ya, tapi kita tengah usaha. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa hari ini jam 9 sampai jam 12. Untuk yang ingin belajar membaca yang banyak. Jam 1 sampai jam 5, jam 13.17 belajar bahasa Arab dengan Abi Abdul Hamid BA. Ya, ini Eh, dulu kan begitu ya, bila juga berarti gontor gitu ya. Nah, nanti dengan saya diteruskan dengan yang lainnya besar. Terima kasih. Bila hitabih hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sorakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja.